Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Burita Burita di mana alamatnya? Villa Nusa Indah Villa Nusa Indah iya. ah, Baik Insya Allah mudah-mudahan dengan metode putus ini Ibu lebih cepat bisa membaca Al-Quran e, Ibu membunyikan apa yang saya bunyikan tidak boleh melebihi, tidak boleh mendahului. Biar nuraninya, biar e, formatnya masih betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamai. Oh. Wasamai. Atau wasamai zatil burung. والسماء Buruj buruj, Buruj buruj, buruj hmm. buruj buruj sesekali nyuri pandang buruj buruj buruj buruj J Jakarta. Jakarta. Itu diputus. Pertama diputus, kedua digabung tanpa lagu. Wasama izatil buruj. Wasama izatil buruj. Buruj. Buruj. Ya, penyakitnya di gymnya ya. Apa boleh Bapak Ibu ngaji diputus-putus begini? Nggak boleh. Ini hanya untuk latihan. Untuk melatih makhraj seperti ini ini ini yang lidahnya sulit. Buruj aja susah, tasjidnya susah. Setelah bagus dihentak pertama, digabung baru dikasih lagu. Wasama wasama والسماء ذات البروج Wasama izatil buruz. Iya, proses lagu ya. Wasama, wasama, wasama izatil buruz. Wasama izatil buruz. Buru. itu mah terlalu dasar terus nanti ke sini wa'nya jadi kosar kenapa kosar karena tidak ada pemanjangnya was alif lamnya jadi alitlam alif lam samsiah kenapa alif lam samsiah di atas lamnya kosong kenapa karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu sin wasama'i matobi ketemu iya. hamzah satu kalimat wajib, jadi mat wajib mutasil wasama'i iya, matobi kenapa matobi baris fatah dengan alif wasama'i zatil alif lam ya, alif lam komariah ada cirinya sukun, sukun. buruj mad aridli sukun dan kolkola kubro sudah paham itu nanti diterjemahkan perkata saya tidak mau ibu dan bapak hanya pinter baca baca saja. Bodoh. Tapi kita mulai pinter terjemah Al-Qur'annya nanti insya Allah. Tapi semuanya dengan proses. Ayat kedua. Wal wal wal wal yaumil wal yau wal putus wal wal saya dulu wal wal Yaumil Yaumil Mau'ud mau Mau Mau apa? Mau mau Mau mau Ud Mau'ud mau Mau'ud Pertama, kedua, sambung tanpa lagu. Wal, wal eh, salah. Enggak usah pakai lagu dulu. Wal, wal, wal, wal, mau mau'ud. Wal yau Wal, wal, wal. Makanya wal. diminta diputus supaya tidak ada wal yau mil mau mau'ud. Ulang sendiri wal yaumil maud Sudah bagus diputus, sudah bagus disambung, baru dilaguin. Wal wal yaumil wal yaumil wal yaumil wal yaumil maud Wal yaumil maud واليوم الموعود واليوم الموعود mau موعود موعود واليوم الموعود mau موعود موعود عين موعود qu'ud. Assalamualaikum Bu Entin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Entin di mana tinggalnya? Di Halim. Di Halim. Di mana alamat lengkapnya Halimnya? Kampung Makassar. Kampung Makassar. Alhamdulillah ya. Baik, dilihat ayat ke ketiga. Wasyahidiu. Wasahidiu. Lihat. Wasyahidiu wasyahidiu wasahidiu wamashhud wamashhud wasahidiu, wasa wasyahidiu wamashhud wamashhud baru digabungin wasyahidi wa mashhud wasa wasa wasa wasyahidi wa mashhud sampai sakit apakah baca Quran harus begitu enggak lihat yang ketiga yang ketiga enggak ada mimik seperti itu wasya wasya Wasyahidiu Wasya Kenapa hidiu Tanwin ketemu waw Bukankah tajwid Idgom Digunah Wasyahidiu wah mashhud Wasa Wasya Wasyahidiu Wa mashhud Kenapa ibu harus wasya Karena ibu lagi dilatih Kalau saya mah gak usah nih Masya Gitu enggak Wasya apa nih? Wasya. Wasya. Ide wamas huda. Pal ya. Wasya wasyahidi wa mashhud. Wasya. Wasya. Wasyahidi wa mashhud. Ngaji bener tuh baru sekarang. Biasanya mah ngaji, ngaji nguping. Kutila. Kutila. Ashabul. Ashabul. Pakai tangan nih. As. pakai tangan. Pakai tangan. Ashabul. Uh. Dud. Ya, coba. Kutila. Kutila. Ashabul. Ashabul. Uhdud. Uhdud. Sambungin tanpa lagu. Kutila ashabul uhdud. Kutila ashabul uhdud. Uhdud Uhdud. Jangan ragu mengucapkan inilah belajar tahsin. Nah, baru setelah itu lagu. Utila, utila asha, utila, utila ashabul ukhdud. Utila ashabul ukhdud. Assalamualaikum Ibu Ikah ya. Ibu Siti Rofika. Ibu Siti Rofika. Ibu Siti Rofika. Di mana Ibu tinggalnya? Gang Nana satu. eh. Gang Nana satu? eh, Keramat Asem. Keramat Asem. Alhamdulillah nih ya ustazah kita nih. Masih tetap ngaji kemana mana alhamdulillah. Baik. <clears throat> Ayat 5. An-nari An-nari Zatil Zatil Waqud. Waqud. Disambung. An-nari dhatil waqud. An-nari dhatil waqud. Dilaguin. An, an, an, an, an-nari dhatil waqud. hum in hum alaiha alaiha qu'ud qu'ud sambungin il hum il hum alaiha qu'ud il hum alaiha baru laguin ya. Ini sangat berarti untuk ibu yang ngajarin eyang-eyang baru belajar ya, Bu. Ini yeah. penting sekali. Ilhum ilhum ilhum alaiha qu'ud. Ilhum alaiha qu'ud. Wahum. Wahum. Ala yaf'aluna ma yaf'aluna bil mu'minina bil mu'minina syuhud syuhud digabung tanpa lagu wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wahum pakai lagu dulu. Wahum wahum wahum wahum ala mayaf aluna bil ya, bil gini wahum ala mayaf aluna bil mu'minina nasuhur wahum baru dilaguin. Wahum wahum ala wahum ala ma yaf'alun bil mu'minina syuhud. Wahum ala ma yaf'alun bil mu'minina syuhud. Maaf, Usia ibu sekarang berapa? 68 tahun. Alhamdulillah, saya tanya usia bukan apa-apa, ini untuk motivasi kepada yang lain. Pak Haris, saya ingin ikut ngaji, saya sudah 50. 50 masih muda di sini. 60, 68. Kenapa? Tidak ada kata terlambat untuk belajar untuk suatu kebaikan. Ya 70 tahun ya Bu ya? Mm. Alhamdulillah dari mana Bu? Alamatnya Bu Ibu Tohirun? Buaran 2. Buaran dua Assalamualaikum Ibu Tohirun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu. Ya kita sudah masuki ayat ke tujuh ya. Sekarang ayat delapan. Wama Wama Nakomu Nakohu Nakomu Nakohu Nakomu Nakohu Nako Nakomu Nakohu Nako Nako kaca nako hmm. Nakomu Nakomu ah. Wama Wama Wama Wama Wama nakomu Wama nakomu Wama Wama nakomu Nakomu Minhum Minhum Illa Illa Ayu minu Ayu minu Billahil Billahil Azizil عزيز حميد حميد وما وما نقموا نقموا منهم منهم إلا إلا أن يؤمنوا أن يؤمنوا بالله ال بالله العزيز العزيز العين Azizai. Azizil. Azizil. Azizil. Hamid. Hamid. Digabung tanpa lagu. Wa manaqamu minhum illa ayu minu billahil azizil hamid ngambil napas di tengah nggak apa-apa ini lagi belajar wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid nah baru dengan lagu وما وما نقموا وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد وما لكم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد عزيز الحميد عزيز الحميد آه. الذي الذي له له ملك mulkus mulkus samawati samawati wal ardi wal ardi wallahu wallahu ala ala kulli syai'in syai'in syai'in syai'in innya jadi ing syai'in syai'in syai'in syai'in syahid syahid syahid, syahid. baru digabung tanpa lagu allazi lahu mulkus samawati wal ard yuk allazi lahu mulkus samawati wal ard Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baru digabung di laguan. Alladhi alladhi alladhi lahu mulku samawati wal ardh الذي الذي له ملك السماوات والأرض والأرض والأرض والله والله والله على كل شيء شهيد والله على والله على والله شهيد. شهيد Baik, eh, dengan metode seperti ini prakteknya Alhamdulillah semua orang mengakui untuk kita yang tengah belajar ini sangat berarti. Tapi untuk ibu dan bapak yang sudah mahir mungkin ini juga sebagai teknik cara nanti ibu dan bapak mengajarkan kepada yang lain. Karena dengan diputus-putus seperti ini, ini bukan sembarangan ya. Eh, Banyak faktor, banyak hal yang didapat. Misalnya, ini kita akan belajar eh, tajwid, di sini penerapannya.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 <clears throat> ini ya. Wasama tuh dilepas. Ya ini. wassama wassama wassama izatil tuh wassama ya wassama ah, itu ya. wassama izatil penyakit burita di gymnya ya belum gymnya masih burus buruj jadi baca Quran itu harus percaya diri harus pede e, kalau mengucapkan makhraj tidak percaya diri kurang percaya diri makhrajnya nggak keluar lah dalam kita berlatih dengan guru kita dengan ustaz ustazah kita kita nggak usah sungkan nggak usah ragu baca apa adanya dulu nanti kan kalau salah dibenerin itu enaknya kalau belajar dengan guru gitu ya kalau belajar salah kan dosa Iya, tapi kalau belajar sana dengan guru lain. Belajar belajar membaca quran di rumah sambil menghafal lain gitu ya. Oh, kapan bisanya tuh kalau mencoba? Betul. Jadi setelah kita belajar dengan guru kita di rumah diulang, diulang. Kan belum bagus. Ya nggak apa-apa. Ya Allah, saya kalau kalau nggak nyoba kapan bisanya gitu ya. Kalau benar ya Allah jadikan pahala untuk keluarga, untuk ayah bunda saya, gitu kan, untuk guru-guru saya. Tapi kalau salah tolong dimaafin, saya lagi belajar kayak gitu ya. Ini. Wasama wasama izatil buruj. Satu. Yang kedua, digabung tapi nggak pakai lagu dulu. Oke, kita di madrasah dulu. Wassama'i zatil buruj. Buruj. Buruj. Jangan buruj. <laughs> Jangan. Buruj. Baru gabungin. Ya. Nih. Gabungin dengan lagu sudah tidak boleh ada hentak lagi, sudah tidak boleh nyuri napas lagi. Tadi kan boleh nyuri napas di tengah namanya sudah <laughs> lagi belajar, orang nggak bisa. Kadang-kadang orang uh, kalau nggak hati-hati suka ngelanjangin bacaan pendek. Karena apa? Habis ini tulisannya apa? Daripada salah, mutus aja. Misalnya, dia lagi baca. Wasama Nah, i-nya itu nggak maksud manjangin. Tapi habis itu apa? Jadi dia, nah kalau ragu seperti itu, mendingan diputus aja wasamai. Ah, oh setelah iza ya ulang lagi baru wasamai zatil buruj. Ada hentakan nggak? Sudah nggak boleh lagi. Nyuri nafas nggak? Sudah nggak boleh lagi. Wasamai والسماء ذات البروج Ah itu mah terlalu cetek, terlalu gampang ya sudah itu waknya jadi apa itu? Waknya ya, kosan. Was alif lam samsiah alif lamnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena di atas lamnya tidak ada tanda bacanya. Kenapa tidak dibaca? Kenapa tidak ada tanda baca? Oh, karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sin. Cirinya apa? Ada sidah setelah alif lamnya itu di atas sinnya. Di bawah sidah, sada, di bawah tasjid, sin itulah huruf samsiahnya. Halaman berapa? Halaman 12, 10, 11, 12 hukum alif lam komariah dan alif lam samsiah berkewajib kita. Oh pengen hebat sedikit, was. Oh wawnya waw kosam untuk sumpah, <laughs> gitu kan. Waduha wal asri, oh gitu nanti gitu ya. Jadi terus berkembang ilmu kita. Baca bacanya bagus, makhrajnya bagus, tahsinnya, tajwidnya paham, terjemah perkataannya paham gitu insyaallah ya, satu-satu ke sana. والسماء والسماء ذات والسماء ذات البروج بروج kedua ayat duanya nah putus lagi ya wal wal wal yaumil wal Nih tak tunjukin di sini ya. Kalau di komputer tak tunjukin nih. Nih. Nih, wa-nya wal wal nyamber. Wal ini alif alif hamzah wasol. Ya, kalau di wasol tidak dibacakan gitu ya. Wal tuh. Wa-nya kosor pendek. Wal yau yau lin huruf lin wan yaumil wan wal yaumil mau mau mau apa mau mau mau mau mau ud mau ud nih gabungin baru coba deh sangat berarti untuk ibu dan bapak yang tengah belajar. Ya, belajar tajwid sama, belajar tahsin juga sama di sini. Tuh. Wal gabungin. Wal yaumil mau Tuh, tanpa lagu. Kalau di talim kadang-kadang suka disentak-sentak. Di sini sentak-sentak jelek ya <laughs> kedengarannya. <laughs> Jadi kalau kadang-kadang Pak Hari kalau ngajar lembut amat. Kalau di sini, kalau di talim lain lagi orang kaget. Oh kok bisa marah ya, bisa galak ya. Ya itu kalau belajar di talim kan lain kalau itu ya. Eh, powernya harus keluar. Itu. Nah sudah itu baru dilaguin. Wal wal yau wal wal tapi jangan wal walnya jangan ditahan juga idhar komaria halitam komaria itu wal واليوم wal wal وال wal yaumil الموعود wa kosor pendek kosar wa alif lam komariyah kenapa alif lam komariyah di atas lamnya ada sukun dibaca dibaca kenapa dibaca Oh, karena setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu ya. Kok pinter banget? Kan ada bukunya. Di halaman 12, di halaman 10 bagannya tentang alif lam komariah. Ada berapa huruf komariah? 14. Apa? Tasa, dal, zal, ro'zai, sin, sin, sa ko, fakoka. Itu ya. Itu tasa dasa rok dari sin shin sad dalam nun kan. pakai kata ispa dah lupa nggak dihafalin tuh lupa. Kalau ispa kan sama juga. Tasa adalah zaijin zaijin tu kalau huruf ikhfa. Zaijin sin sin sad dasa fa koka fa kop kap. Itu huruf ikhfa. Kalau komaria ya alif lam komaria nih ibu hajaka wakop akimah tu kalau tasa itu tadi samsiah Tasada la ra ra zaisin shin sa da ta ra lam nun itu samsia Komariahnya ya bagi hajaka wa khuf akima. <laughs> Sama nggak dipakai, lupa itu. Orang dihafal nih ya. Wal wal wal wal wal wal yaumil mau'ud. Gitu ya. Ini Bu Hartono, Bu Agus. Wis mudah ya belajarnya. Emang eh, Bu Dewi Cet. Yusanusi di mana? Di sana. Hmm, di Cijantung <laughs> itu ya. Nih, nih ayat keempat tiganya. Wasya wasya hidiu diputus-putus dulu biar jelas artikulasinya. Wasya wasya hidiu wa mashhud wa mashhud sudah bagus hmm, mutus-mutus baru gabung tanpa lagu dulu wa syahidiu wa mashhud syahidiu wa syahidiu wa mas oh iya hmm. itu ya wa syahidiu gitu ya wa syahidiu wa mashhud itu ini masih di surah Al-Buruj ya, surah Al-Buruj ayat ketiga. Iya, ini tahu di sini juga direkaman saya ngeresek-resek. Terima kasih laporannya Bapak ya. Hmm, warsek katanya ya. Ini laporannya. Radio nah, iya, Kaimani susah ditangkapnya. Di, di radio saya gemeresek. Hmm, ya nanti saya laporin lagi ya ke teknisinya. <clears throat> Wahsyahidiu wa syahidi wa mash wa syahidi wa hud kebumi dengan lagu wa syah wa syahidi wa hud tanah wakopnya apa tuh ini koplam ya al waqfu aula, dihentikan lebih utama. Yang tadi malik alif tidak boleh berhenti. Kok berhenti kan ada nomor ayat. Jadi kalau ada nomor ayat sama seperti wakaf mutlak. Ayat keempat. Al-Buruj ya. Kutila. Tuh. Kutila. Kutila. Ashabul. Ashabul. Ukhdud de. Coba gabung. Tanpa lagu. Kutila. Kutila. Asha. Ashabul. de. Tuh. Sudah bagus. Putus bagus. Sambung bisa. Oh pakai lagu. Kutila. Kutila. As. Kutila. Asha ashabul ukhdud. Oh itu mah gampang. Tajwidnya tuh. Kutila asha hanya mad asli. Ashabul aliflamnya aliflam Komariah Ukhdud. Dua hukum. Satu mad arid sukun. Karena du matobi'i ketemu dal. Satu huruf yang berhenti. Yang dibacanya berhenti. Sepertinya dimatikan. Jadi mati. Ukhdud. Ukhdud dan kolkolaku kubro uhdud. Tanda wakofnya lam alif tidak boleh berhenti. Kau berhenti ada nomor ayat. Kalau disambung itu lebih baik. Itu ya. Kalau disambung dari ayat 3, ayat 4. Untila ashabul ukhdudin nari zatil waqud. Tapi di sini wakaf lagi, tidak boleh berhenti lagi. Tapi ingat nomor ayat ini sama nilainya seperti wakaf mutlak. Nah, ayat 5. Masih di surah Al-Buruj. Anari anari An-nari Zatil Zatil Wakud Wakud Putus sambung tanpa lagu. An-narizatil waqud. An-narizatil waqud. Gabungin disertai dengan lagu. An, an, An anna, النار ذات الوقود النار ذات الوقود an alif lam sa siyah nunnya karena nunnya bertasir dibacanya jadi guna gunanya disebabkan oleh alif lam sam siyah Anarida rinya kosar, rinya juga tipis roknya karena barisnya di bawah. An-nari za. Za-nya matu bi'itil alif lam komariyah. Waqud. Mad adli sukun dan kolkolah kubro. Gampang kan? <laughs> Berapa orang yang gak bisa? Udah ustaz lagi. Gak bisa tajwid. Tapi gak apa-apa dah memang. Eh, yang penting lah bacanya bener gitu. Cuman sayang aja gitu ya. Eh, ilmu tafsirnya bagus, segalanya bagus, ilmu tajwidnya juga. Karena membaca Quran itu harus dengan tajwid. Memang memahami tajwid secara profesional fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu sudah yang lainnya gugur. Tapi membaca Quran secara tajwid fardu ain. Karena Quran itu turun dengan tajwidnya gitu ya. Ayat 6. Ilhum ilhum alaiha alaiha Qu'ud. Qu'ud. Diulang lagi ya. Nih. Digabungin. Ilhum. Ilhum. Alaiha qu'ud. Qu'ud. Qu'ud. Bukankah ini tahsin? Mencoba memperbaiki makhluk hurufnya. Lagu mah gampang. Kenapa kalau lagu duluan biasanya artikulasi hurufnya nggak begitu jelas. Lihat aja coba mau nasyid ya, mau apa, mau penyanyi. Biasanya kalau udah lagu, ada huruf-huruf tertentu yang nggak jelas. Gitu ya, coba dengerin top opik ya. Eh, enak lagunya, tapi kadang-kadang apa ya maksudnya? Tapi kita udah enak duluan, nah itu. Jadi kalau baca Quran langsung lagu, hurufnya kadang-kadang nggak jelas, makanya perlu diputus-putus lagi gitu ya. Nah, sudah bagus baru pakai lagu. Il ilhum ilhum ilhum alaiha ku'ud. Eh, kan? Nggak ada yang susah kan? Ku'ud. Kan udah bisa satu. Matahari disukun dan kokoh kubro. Kalau dihentikan. Kalau disambung. ku'udu. Idgom biguna. Kenapa idgom biguna? Karena domah tain, nih domah tain ketemu wau, di atas wau ada sidahnya. Atau tanwin ketemu wau jadi idgom digunah. Kalau diwasol, kalau disambung, ku'udu dibacanya. Tapi dihentikan, ku'ud, mad arid li sukun dan kolkolah kubro. Wahum, idhar hukum mimati, ala mad asli, ma matobi'i, Yaf'alu matobi'i nanya kosor, kosar, b-nya huruf jar, bil alif lam komariah, bil mu'mini matobi'i, bil mu'mini nasyuhud, mad arid li sukun dan kol kolah kubro. Wahum, wahum, wahum ala, wah, oh, diputus digabung dulu ya. Wahum ala, ما يفعلون بالmu'minina syuhud dilaguin digabung wahum wahum ala wahum ala ma wahum ala ma yaf'alu wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin بالمؤمنين شهود وهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود شد syuhud. Itu. Sedikit-sedikit juga. Quran mah sama. Bisa satu, bisa semua. Coba buktikan. Nggak bisa satu, nggak bisa semua. Saya mau yasin nanti tiap malam, Jumat, yasin tabarok. Tapi bacanya beletak-beletuk kayak banyak orang yang membaca Quran, justru Quran melaknat. Banyak orang yang sholat tapi tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali capek. Banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala kecuali lapar dan haus. Nah ini, semuanya tentu dengan ilmu, dengan belajar ya Baik Ibu dan Bapak untuk murotal hari Rabu bisa dipersiapkan ya. Surah Al-An'am ayat 148 hingga 165. Kemudian diteruskan dengan surat Al-A'raf ayat 1 sampai 18. Disiapkan ya untuk hari Rabu. Surah Al-An'am ayat 148, 148 hingga 165. 148 hingga 165. Diteruskan dengan surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 1 sampai 18. 1 sampai 18. Ayat 1 sampai 18 untuk hari Rabu ya. Dipersiapkan juga indeks Quran. Besok kita akan belajar indeks Quran ya. Indeks Quran tercanggihnya lagi direvisi ya Bu Erni. Iya agak-agak susah-susah itu yang bolak-balik apa kita bikin jangan bolak-balik aja kali Bu Erni ya. <laughs> Ibu dan Bapak ada saran ada kritik jangan jangan sungkan jangan ragu disampaikan ke 0812 828 7881. 0812 0828 7881 0812 828 7881 saran kredit silahkan ya terima kasih untuk semuanya bila hitabik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti.